Yang cetakannya sama dibuka halaman 188. Yang cetakannya berbeda dibuka seputar haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu sudah pernah kita sebutkan berkali-kali dan terulang-ulang dan tidak nah barakallahu fiik enam terlupakan insyaallah taala tentang sifat-sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja. Bagaimana ciri-cirinya? Satu. Enam. Apanya? Enam. Telaganya Rasulullah SAW telaga yang paling besar. Karena setiap nabi punya telaga, likulin nabiin haudun wa Nah, akbaru aksar warida atau semakna itu. Artinya setiap nabi punya telaga dan telagaku lebih besar dan lebih banyak pengunjungnya. Yang kedua, memiliki dua pancuran. Yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Yang ketiga, Naam, ahsanta barakallahu fiik. Yang meminum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Yang berikutnya, apa? Enam, yaitu cangkirnya eh, atau gelasnya sebanyak bintang di langit. Ada lagi. Tafadhal. Naam, fadal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Lebih putih daripada susu. Berikutnya, antum. Lebih manis daripada madu ahsan. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi, antum. Baunya bagaimana? Lebih wangi daripada bau misi. Mahum itu ada tambahan nanti. Yang jelas itu dikondisikan semua sifat-sifat atau ciri-ciri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat bagian atas itu disimak baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa Nabiina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haudun wa lin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah dan untuk Nabi kita Muhammad alaihi wassalam memiliki telaga di hari kiamat kelak. Masya Allah, ini nggak sembarangan orang yang bisa masuk ya. Pelaku bid'ah diusir dari situ. Paham ya? Orang-orang murtad diusir semuanya. Nah, Allah musta'an. Allahumma salim salim. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Nah, dihafalkan itu. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal dan lebih manis daripada madu wa abarikuhu adadu nujumis sama dan cangkir-cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit. Dikondisikan lagi. Man syariba minhu syarbatan la yatma'u ba'daha abada. Barang siapa yang minum satu kali minum saja, niscaya tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Masya Allah. Airnya luar biasa ini ya. Kalau air di dunia ini semakin banyak untuk minum, semakin haus. Ya enggak? Kadang antum minum, nanti minum lagi, minum, minum lagi. Tapi air telaga Rasulullah SAW, masya Allah, sekali minum saja itu gak akan haus selama lamanya. Eh? Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mencicipi air telaga tersebut. Nah, karena luar biasa lihat ini. Beda dengan air di dunia ini. Sesegar, sesegar apapun airnya, paham ya? Antum minum itu pasti kurang nanti, minum lagi. Besok haus minum lagi. Besok haus minum lagi mau mineralnya, RO-nya, ya enggak? Atau yang semisalnya itu sama aja. Enggak ada bedanya. Haus minum lagi tapi air telaga Rasulullah SAW, masya Allah, man syariba minhu syarbatan la yatma'u ba'da abada. Barang siapa yang minum dari air telaga tersebut, sekali minum saja, niscaya tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Masya Allah. Kita lihat penjelasannya. kala Asy-Syaikh Shalal Fauzan Asabahullah disimak baik-baik yang punya kitabnya. Mimma yajibul imanu bih termasuk perkara yang wajib kita mengimani dengannya al-haudu alladhi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita lewati pendapat yang sahih, setiap nabi punya telaga. Cuman telaganya Rasulullah lebih besar lebih banyak apa? pengunjungnya. Naam. Wal haudu majma'al ma' sahih. Haud itu adalah tempat berkumpulnya air, telaga. Paham ya? Fayaqulu li nabiyina sallallahu alaihi wasallam haudun mamlu'un bil ma'il 'adzab. Masyaallah, lihat ini. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau memiliki telaga yang dipenuhi dengan air yang segar. Nah, masyaallah, bil ma'il 'adzab, air yang segar. Nam yuskab fihi mizaban dituangkan padanya dari dua pancuran. Dua pancuran. Mafhum? Naam. Launuhu kabayadil laban. Masya Allah. Warnanya seperti putihnya susu. Bahkan lebih putih daripada air susu. Paham ya? Naam. Wa ta'muhu ahla minal asl. Masya Allah. Rasanya lebih manis daripada madu. Antum pernah makan madu enggak? Antum? Pernah makan madu antum? Atau minum? eh, minum. Paham ya? Nah, bagaimana rasanya? Manis enggak? Ini lebih manis daripada madu. Masya Allah. Yang sudah pernah mencicipi madu, rasanya manis. Ini lebih manis lagi. Subhanallah. Nah, menunjukkan bahwasannya luar biasa. Wa ta'muhu ahla al asl. Wa aniyatuhu dan bejana-bejananya aksar min adadi nujumis sama. Lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Maksudnya sejumlah bintang di langit, maksudnya bakal lebih banyak. Masya Allah berarti banyak sekali ya. Nah barakallahu fiik banyak sekali. Ini menunjukkan keutamaan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man yashrab minhu syarbatan fa innahu la yatma'u ba'da abada. Lihat itu. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut satu kali minum saja, niscaya setelahnya tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Padahal di waktu tersebut sangat butuhkan karena di padang mahsyar Paham ya? Di padang masyar yang panasnya luar biasa. Matahari didekatkan sejarak berapa mil? Eh? Satu satu mil, bayangkan itu. Panasnya luar biasa. Sekarang kalau antum merasakan ketika musim kemarau, itu matahari jaraknya berapa mil Allah alam nggak tahu, bermil-mil jaraknya. Itu pun panas luar biasa. Ini satu mil nanti. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai tengkoknya. Ada yang nah barangkali selamat tergantung dengan apa? Amalan saleh yang dia miliki. Bayangkan itu. Mengerikan. Nah, di situ kira-kira haus enggak kira-kira? Nah, karena haus ternyata ada telaga Rasulullah SAW lihat. Wa dzalika annannasa ya'tishun fil mahsyar. Yang demikian itu bahwasanya karena manusia haus di padang mahsyar, di tempat yang dataran yang sangat luas sekali, tidak ada bangunan di situ. Paham? Semuanya dikumpulkan dalam kondisi bagaimana? Pertama dalam kondisi bagaimana dikumpulkan? Semua manusia laki-laki dan perempuan dari satu. Dalam keadaan bagaimana? Hah? Dalam keadaan bagaimana posisinya mereka? Telanjang, terus tanpa alas kaki, terus tanpa berkhitan, terus sendiri-sendiri. Hadisnya yusharu apa? Apa riwayat? Buhma, na'am, ta barakallahu fiik. Itu hadisnya. Yusharun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Wa fi riwayat buhma, lihat itu. Nanti dari kiamat dibangkitkan semua manusia, enggak pandang bulu, rakyat sipil sampai pejabat negaranya, RT RW-nya, kadus kadesnya, Bupati camatnya, gubernurnya, menterinya, presidennya di satu semuanya. Enggak ada padang bulu RT sendiri, RW sendiri, kadus sendiri, kades sendiri enggak ada. Enggak ada di situ jabatan-jabatan enggak dianggap semuanya. Mafhum? Jadi rakyat sipil pun sama pejabat dari satu semuanya. Dalam kondisi bagaimana? Telanjang. Yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan. Hufatan tanpa alas kaki. Uratan telanjang. Ghurla tanpa berkhitan. Wa fi riwayah buhma sendiri-sendiri, enggak ada berduaan Anak pengen sama ibu sama bapak nggak bisa. namanya. ya? Nah, anak ingin sama ustadz nggak bisa. anak ingin sama syekh nggak bisa. Sendiri-sendiri. Akhirnya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, arrijal wanita jami'an?" Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan dari satu di situ? Yang turu ba'dhum mila, aurat ba'd, sebagian mereka melihat aurat yang lain yang kan telanjang. Dipertanyakan itu bagaimana ini? Apakah laki-laki perempuan jadi satu saling melihat auratnya? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, innal amra asad min an yang yanzura duhum ila aurati ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih ngeri daripada apa? Sebagian mereka melihat aurat sebagian lainnya. Enggak sempat sudah, itu enggak sempat. Nengak nengok aja enggak sempat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, syahidnya ni. Likul limri'in minhum yauma idzin yughni masing-masing orang itu bagaimana caranya selamat saudara. Paham ya ngeri sekali ya. Allahumma salim salim lihat ini. Wa yahtajuna ilal ma' dan mereka manusia di padang mahsyar mereka memerlukan butuhkan namanya air. Fataridu ummatu Muhammadin sallallahu maka fataridu ummatu Muhammadin sallallahu ala haudihi fayashrabun. Mak taridu itu artinya adalah uh, maka umat Nabi Muhammad SAW mendatangi telaga Rasulullah SAW. Wa ishrabun Akhirnya mereka minum. Paham ya? Jadi umat Rasulullah datang ke telaga tersebut minum. Wahum ahlu iman as-sahih. Mereka-mereka ini orang-orang yang imannya benar. Berarti orang kafir enggak dapat. Orang munafik enggak dapat. Ahlu bid'ah pun diusir. Wal'iyadzubillah. Allahumma salim salim. Amal munafikun. Lihat itu. Adapun orang-orang munafik kok Walladina badalu ghayyaru dan orang-orang yang mengubah dan berubah agama fa innahum idza waradu ala haudih yudadun anhu yadni. maka sesungguhnya mereka apabila datang ke telaga tersebut diusir mereka diusir diusir enggak boleh datang enggak boleh dekat wa yamna'una min wurudihi dan dilarang untuk mendekati atau mendatangi telaga tersebut fa yaqulu alaihi wasallam akhirnya Rasulullah pun merasa kasihan Seraya beliau mengatakan, "Ya Rab, ashabi ashabi." Wahai Rabku, para sahabatku, itu para sahabatku. Kok bisa kenapa? Karena Rasulullah Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi para sahabatnya masih hidup sebagian mereka ya kan? Sehingga Rasulullah tahunya itu mereka masih Islam itu loh. Paham ya? Masih agamanya Islam ternyata setelah beliau meninggal dunia itu ada yang murtad. Paham? Nah, makanya ketika melihat mereka-mereka para sahabat kok diusir sebagian mereka eh, karena ternyata sudah murtad, fayuqalu lahu innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Ternyata ada yang murtad. Paham ya? Perhatikan, ada yang murtad, ada yang pindah agama ada yang keluar dari agama Islam alhamdulillah diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innahum lam yazalu ba'dak murtaddin Sesungguhnya mereka setelah engkau meninggal masih terus-menerus senantiasa murtad yaitu keluar dari agama Islam. Fahadahu huwal haudu nu'minu bihi wa nusbitu. Penting ini perhatikan. Maka ini adalah telaga Rasulullah SAW yang kita harus mengimani dengannya dan menetapkannya. Kama ja'a wasfuhu fil hadis sebagaimana telah datang pensifatannya dalam hadis-hadis yang ada. Berikutnya, wa yusabbu fihi al-kautsar dituangkan di telaga tersebut al-kautsar. Nah, al-kautsar itu apa ya? Perhatikan itu. Al-kautsar itu apa? Nahrun min anharil jannah. Kausar itu sungai dari daripada sungai-sungai surga. Dihafalkan ini, lo tanya nanti jangan bingung. Apa yang Al-Kausar itu? Sungai dari daripada sungai-sungai surga. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyatakan Inna a'tainakal kausar Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar Apa itu Al-Kausar? Salah satu sungai daripada sungai-sungai surga. Dikondisikan itu faedahnya ya. Wal masyhur annal murad bil kautsar nahrun min anharil jannah. Nahrun min anharil jannah. Yang masyhur yang diinginkan dengan Al-Kautsar adalah apa? Al-Kautsar ini sungai daripada sungai-sungai yang ada di surga. Yusabbu fi haudhihi alaihi wasallam dituangkan di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila Al-Kautsar ada juga yang mengatakan Kautsar itu adalah al khairul kathir kebaikan yang sangat banyak. Wa yadkhulu fihi nahr, masuk juga dalam kebaikan itu sungai, li'annahu minal khair karena sungai termasuk kebaikan, fahuwa tafsir am, ini tafsir yang umum. Kesimpulannya bagaimana? Yang masyhur tadi, al kausara apa tadi? Salah satu sungai daripada sungai-sungai yang ada di surga. Naam. Perhatikan dikit lagi. Abariquhu yakni aniyatuhu. Abariq artinya aniyah, bejana-bejana, cangkir-cangkir periuk-periuk. Naam. Bejana-bejana, tangkir-tangkir, periuk-periuk allati yusrab biha yang digunakan yang di apa? Yang digunakan minum dengannya. Jumlahnya berapa tadi jumlahnya? Lebih banyak daripada bintang di langit. Faida syariba dhahaba anhu dhama'u wa la ya'udu ilahi abada. Allah. lihat ini. Apabila dia minum, hilang juga yang namanya apa? dahaga atau rasa haus. doma itu rasa haus atau dahaga hilang dahaga, hilang hausnya dan tidak akan kembali ke telaga tersebut selama-lamanya. Sudah puas. Itu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Allahu musta'an. Ikhwani fid din azza jazakumullah barakallahu fiikum. Ini yang kita ambil seputar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mencicipi dan merasakan air telaga tersebut yang mana gambarannya, sifat-sifatnya sudah kita ketahui, lebih manis daripada madu, eh, nah lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada bau misik, kemudian cangkirnya jumlahnya luar biasa, sejumlah bintang di langit bahkan lebih banyak, kemudian memiliki dua pancuran, yang satu terbuat dari perak, yang satu terbuat dari apa? dari emas, kemudian barang siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Nasallahu alaihi wasallam. alhamdulillah rabbil alamin.